Jakarta. Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam bimbingan membaca Al-Quran. Untuk kali ini kita akan bersama mencoba kembali surat-surat pendek. Pelajaran pertama disampaikan Ustazah Janto Rasya Jamil dari surat Al-Asri hingga An-Nas. Kemudian nanti setelah itu kita sama-sama belajar masih dalam metode ada belajar untuk kelas B. Kami berikan kesempatan nanti kembali bagaimana belajar makhraj-makhraj huruf yang ada melalui penerapan sistem hentak untuk kelas B, sistem metode pelangi untuk kelas A, metode hentak dihentak-hentak untuk kelas B. Baik, pelajaran pertama kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda. أعوذ Billahi والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن عنده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 店。 قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إنهم يراءون ويمنعون الماعون بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفس النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله Barakallahu demikian tadi eh, surat-surat uh, pendek setelah kita simak pelajaran pertama disampaikan Ustaz Haji Nur Asia Jamal. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemedes Jakarta, kembali kita teruskan kaji kita masih dalam kelas B, teori hentak. Sekali lagi, teori hentak adalah hanya untuk belajar, tidak untuk membaca Al-Quran seterusnya. Jadi tolong digarisbawahi uh, nanti ketagihan, terus baca Quran dihentak-hentak, nanti orang bertanya, siapa yang ngajarin? <laughs> Saya juga yang kena. Jadi teori hentak hanya untuk memperbagus bit hentakan, terutama bagi pemula yang terlambat belajar, susah untuk membedakan huruf yang bertasjid bertasjid mana berdobel, dobel, ada sidahnya. Baik sebelum kita ke surat Al-Kausar, surat ke-108. Kembali kita tuliskan pelajaran tajwidnya. Jadi mohon maaf untuk teori hentak. Ini sampai surat wal asri al-asr. Kami monolog dulu. Jadi kami tidak menerima telepon. Setelah selesai itu baru kita praktekkan. Ibu dan bapak boleh nanti masuk. Saya bacanya mau teori hentak boleh. Karena itu kan di sirkuit lagi belajar. Mau sudah bagus boleh ya. Baik. Pelajaran tajwid di halaman 22, 23, 24 ini tentang macam-macam idgom. Nah, loh, ada idgom lagi. Idgom yang mana lagi ini? Nah, sudah saya jelaskan bahwa belajar apapun harus kafah, harus lengkap, harus sempurna. Karena salah-salah tidak sempurna nanti memahaminya salah. Maksudnya apa? Ya, kata Pak Hadi, kalau Pak Hadi ini kan tidak melihat Bu Hanifah ini ini juga uh, jamaah majelis ta'alim, ada juga yang dari depo, ada Bu Heni, banyak yang tunanetra. Jadi kalau beliau ini diajarkan gajah itu apa? Suruh diraba, raba mana gajahnya dipegang <laughs> gitu ya. Mulai dari kakinya, belalainya, ekornya, badannya. Kalau yang diajarkan sama Pak Hadi ini, gajah ini tuh aja, belalainya aja, gajah apa panjang gitu kan kalau diajarin gajah itu ekornya panjang, oh iya gajah itu yang panjang ekornya. Kalau dipegang badannya, oh iya gajah itu yang tinggi, badannya gede. Nah loh, pas <laughs> melihat orang yang gede badan itu gajah. Nah loh, marah nanti orang ya. Nah, jadi harus lengkap sempurna. Begitupun dalam memahami ilmu tajwid. Karena umumnya orang mengenal hukum idhar, idgom, ifa itu ya hukum nun mati atau tanwin itu. Ternyata masih ada yang lainnya. Yang lain mana? Ya pokoknya idgom itu kalau memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya itulah idgom. Nah, yang umum yang sudah kita pelajari dimulai halaman 14, 14, 15 sampai 21. Itu hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah. Judulnya hukum nun mati atau tanwin. Jadi, dalam setiap membaca ada nun matinya enggak? Kalau ada ketemu apa? Kalau nun mati ketemu alif, jadi idhar. Nun mati ketemu ain, jadi idhar. Ketemu dengan ya, jadi idgom biguna. Ketemu dengan lam, jadi idgom bila guna. Ketemu waw, jadi idgom biguna. Ketemu apa? Ketemu ba, jadi iklab. Ketemu kaf, jadi ikhfa. Ada nun mati, oh enggak ada pari adanya apa? Adanya tanwin. Setelah tanwin ketemu apa? Gitu. Ketemu alif jadi idhar, ketemu ain jadi idhar, ketemu shin jadi ikhfa, ketemu ba jadi iklab, ketemu wau jadi idgham biguna, ketemu ro jadi idgham laguna. ini. Ketemuan-ketemuannya itu Mas Anto ketemu si ini jadilah misalnya pasangannya gitu kan nah, jadi masing-masing punya punya pasangannya gitu kalau ibu Anto dengan Mas Anto jadilah suami istri misalnya tiba-tiba ada si B lain itu bukan istrinya begitu misalnya ya nah, ini permisalan saja di pasangan-pasangan itu Oh itu ada pasangannya kok sampai empat Ya kan yang istri juga ada sampai empat dalam Islam Walaupun adil adil itu susah ya Eh, satu lebih baik gitu kan di surat An-Nisa. Enggak, saya nggak bahas itu. Intinya bahwa nun mati atau tanwin itu itulah yang umumnya kita kenal. Hanya sampai di situ ternyata tidak. Idhari, idgom, ikhfa, iklab itu itu hukum nun mati atau tanwin yang kita pelajari. Nah, di halaman 2223 ini ini mengenal idgom ditinjau Ingat ya, diingat. Ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Itu. Ya. Sekali lagi, halaman 22 ini, 2223, huruf ya, hukum idgom ini adalah bertemunya huruf mati, ya, bertemunya huruf mati dengan huruf hidup. Itu. Di situ nanti kalau Ibu sudah memiliki footnote yang sudah kami bagikan secara gratis, sayang Ibu nggak hadir ya di halal bihalal Bapak. Jadi kami kemarin kami bagi-bagikan walaupun agak sedikit kurang padahal kami fotokopi hampir 50 ya alhamdulillah. Semua. Nanti yang lainnya bisa ikut taklim hari Sabtu mendatang. Dimulai halaman uh, dimulai nomor 24 kalau nggak salah ya. Nomor 24 itu idgo mutamasilen. Idgo mutamasilen apa? Bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang sama persis. Itu ya di footnote-nya. Di yang sudah saya ketikkan pakai nomor-nomor cara belajar tajwid cepat-cepat ya. Nomor 25-nya idgom uh, mutajanisen bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya hampir sama. Itu ya, 25. Kemudian nomor 26, idgom mutakoriben. Apa itu? Bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda, tetapi bunyi keduanya hampir sama. Sudah dimiliki ya Ibu ya yang kemarin datang ke talim atau yang sudah dikirim melalui diktat-diktat yang ada seperti tadi ya di Bekasi. Ibu siapa itu tadi? Insyaallah Eh, mamahnya Nisa kalau nggak salah. Jadi memahami halaman 2223 ini esensi yang terpenting yang harus digarisbawahi bahwa kita tengah mencari ada huruf mati nggak? Kalau ada bertemu huruf apa gitu loh. Apakah semua huruf mati bertemu dengan huruf hidup itu ada menjadi hukum idgham? Hmm, enggak selamanya gitu ya. Nanti ada ada idhar juga. Nah, di sini Eh, eh, klasifikasi atau pengelompokan, dikelompokkan membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang menjadi idgom. Kenapa yang menjadi idgom? Nanti ada yang jadi idhar, gitu kan. Kayak huruf lam mati ketemu selain lam dan ro. Ya. Lam mati ketemu selain lam dan ro. Itu bukan idgom, tapi idhar. Atau nanti ada ya nun mati atau tanwin e, bertemu selain dengan huruf e, yang sama itu ya selain dengan huruf yarmaluna yang idgom atau hukum mimati mimati selain bertemu dengan e, mim ya kalau mim bertemu dengan mim kan idgom idgom mimi nah kalau mim bertemu dengan ba lain bukan idgom tapi ikhfa sabawi mim mati ketemu selain mim dan ba lain bukan idgom tapi idhar bingung ya. <laughs> Oke. ya, memahami dua halaman 222324 ini begini. Ya, cara mudahnya nih. Semua idgum ditulis, ya. Kalau menemukan huruf mati. Apa itu huruf mati? Konsonan, ya. Kalau dalam Latin konsonan, bagaimana sih huruf mati itu? Kalau di atas huruf ada sukunnya, kalau sukun dicetakan Timur Tengah, bulat merah biasanya. Kalau dicetakan Indonesia, bulatnya nggak nggak lengkap, kayak domah tapi terpotong ekornya. Kalau menemukan huruf mati yang ada sukunnya, yang ada pematinya, bertemu dengan huruf, bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, ada sidahnya, jangan ragu itu dibacanya menjadi idkom. Sekali lagi. Kalau menemukan huruf mati, huruf mati itu huruf yang ada sukunnya, bertemu dengan huruf hidup. Ingat, pengertian huruf hidup itu di sini huruf yang ada barisnya ya. Fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain itu huruf hidup. Huruf mati, huruf yang ada sukun. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup di mana di atas huruf itu ada sidah ada tasdid. Sidah apa, tasdid apa. Itu loh pendobel seperti W kecil, seperti lafad Allah kecil. Kalau huruf sudah ada itunya berarti dibacanya dobel. Jangan ragu dibaca idgom. Apa itu idgom? Dilebur. Apa itu dilebur? Masukkan bunyi huruf mati ke huruf hidup. Masukkan. Masukkan berarti bisa menjadi hilang, kalau dia beda jenis. Bisa menjadi double. Tapi yang pertama kalau Coca-Cola hilang. Gini ya. Itu berlaku untuk apa? Untuk semua. Baik hukum nun mati, lam mati, mim mati, kemudian huruf-huruf mati ketemu huruf hidup yang menjadi idgom itu kalau dia hurufnya mati bertemu dengan huruf hidup yang ada tasjidnya, ada sidahnya. Itu jangan ragu, hukumnya diidgomkan. Ini cara mudah. Cara susah, ini cara cara benar ya, insya Allah. Cara benar apa? Akan benar membaca idgomnya. Tetapi kalau cara pintar bukan itu. Kalau cara pintar nanti, kalau nun mati bertemu dengan wau, di atas wau kan ada tasjidnya. berarti dia idgom idgomnya idgom apa idgom bi gunnah setelah nun mati, kan huruf mati kan tadi judulnya. Kalau setelah huruf mati, kemudian ketemu lam. Di atas lamnya ada tasjid, ada sidahnya. Jangan ragu diidgomkan. Itu idgomnya idgom apa? Idgom bila guna. Kalau nun mati, setelah nun mati ketemu dengan mim. Nun mati ingat, setelah nun mati ketemu mim, di mana di atas mimnya ada tasjidnya jangan ragu dibacanya diidgomkan, dimasukkan, dileburkan. Hukum apa itu cara pinter? Itu hukum idgom biguna. Kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di atas hurufnya di atas huruf hidupnya ada tasdid, kemudian huruf hidupnya itu huruf matinya do. Ya, maaf, huruf matinya ba misalnya. Ketemu ba hidup, di atas ba hidupnya ada tasdid, Jangan ragu diidgomkan. Lihat halaman 23 ya. Jangan ragu diidgomkan. Itu cara benar, diidgomkan. Ya sudah, bacanya diidgomkan. Kol-kolahnya jadi hilang. Contoh, idrib bi kal hajar. Ya, idrib tuh. Kan di halaman 23 ada menemukan bak mati ketemu bak hidup. Di mana di atas bak hidup itu ada tasjidnya. Kok itu ada tasjidnya? Ini adalah cetakan Timur Tengah jadi teori itu hanya berlaku untuk cetakan Indonesia atau cetakan yang semi-semi mm, nggak -semi jelas ya cetakan Timur Tengah apa Indonesia begitu. Nah di cetakan Indonesia pasti di atas bak pertama ada sukun, setelah bak sukun bak mati ketemu bak hidup di atas baknya ada tasjidnya. Maka jangan ragu cara benar membacanya diapakan, diidgomkan. Otomatis bak matinya kol menjadi hilang. Jangan idrib bi asoka. Jangan. Baknya hilang. Bak yang sukun hilang. Jadi double bak yang kedua. Idrib yobrib bi asoka. Dah. Tetapi cara pintar jawabannya bukan hanya idgom. Apa dong? Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama, di mana di atas huruf hidup itu ada tasdid kalau dicetakan Indonesia itu disebut idgom mutamasilen. Apa itu mutamasilen? Mengidgomkan huruf yang sama. Contoh yang kedua, waqad dakhalu dal mati ketemu dal hidup. Bunyi dal mati yang harusnya kol-kola tidak ada lagi dal matinya seakan dibuang menjadi dal kedua double. Bacanya bukan waqad dakhalu tapi waqad dakhalu. Idza gorobat tak taqriduhum. Tak pertama tak matinya dihilangkan dalam bunyinya. Menjadilah double tak. Jadi bagaimana caranya? Idza gorobat tak taqriduhum. Itu. Cara benar cara benar kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada tasjid dicetakan Indonesia dicetakan Indonesia dicetakan di cetakan timur tengah biasanya nggak ada tasjidnya. Maka jangan ragu membacanya dilebur, dimasukkan, diidgomkan. Cara benar. Cara pinter, cara pinter kan pengen tahu dong. Itu kalau setiap uh, maaf yang berpakaian busana muslim itu adalah kita nggak ragu bahwa dia wanita begitu kan? Tetapi kita pengen tahu wanita ini wanita orang mana? Orang Indonesia, orang Arab, apa Cina yang masuk Islam, apa orang Amerika masuk Islam begitu kan? Setiap muslimah pasti bajunya seperti itu. Bisa paham kan? Jadi kita tidak ragu. Oh tiba-tiba itu ada laki-laki pakai pakaiannya kayak wanita. Itu salah sendiri dia. Dia kenapa berpakaian wanita gitu kan? Padahal dalam Islam kalau laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, la yadkhulul jannah tidak akan masuk surga Masya Allah bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga maka hati-hati kalau kita punya keluarga pakai anting laki-laki bah pakaiannya mirip-mirip perempuan jangan itu ya terkutuk itu dilarang Masya Allah jangankan merubah-rubah tai lalat aja dirubah ya. Itu dipindahkan tidak boleh dalam itu ya. Kecuali nanti ceritanya lain, yang bibir sumbing itu lain itu ya. Baik. Kembali. Jadi cara benar kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Di atas huruf hidupnya ada tasjid jangan ragu dibacanya dimasukkan, dileburkan, diidgomkan. Idgom apa Pak Ari? Ah, saya emang nggak mau susah-susah, pokoknya idgom aja. Ya sudah, insya Allah benar, tidak akan salah. <laughs> Kalau cara pinter, ya ingin pinter dong, kata Pak Hadi. Walaupun saya nggak bisa melihat Pak Hadi, tapi bisa merasakan. Oh, iya oke. Okay. Kalau dia bertemunya huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama disebut idgom mutamasilen itu nomor footnote-nya nomor catatan kakinya nomor 23 kalau nggak salah ya karena saya tidak megang nih hanya ke bawahnya hanya sebagian ini hanya ada yang nomor 26 idgham mutakoriben kalau nggak salah 23 mutamasilen 24-nya mutajanisen eh, maaf salah benar 26-nya idgom mutakoriben berarti 24-nya idgom mutajanisen 25 ya. 25 24-nya idgham mutamasilin. Coba dilihat lagi ya karena ini eh, saya tadi buru-buru hmm, ngacak nih nomornya. 1 sampai 6, 26 sampai 31, 32 sampai 38. Dua halamannya ketinggalan. Kalau nggak salah semuanya sini baru baru 5 halaman baru. Istilahnya baru saya catat 38 istilah. Masya Allah, buku setipis itu istilahnya banyak. Yang kedua, adalah idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen ialah kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda. Hurufnya beda, tetapi makhrajnya, kharaja, tempat keluarnya sama. Itu ya, tempat keluar tersebut sama, tetapi bunyinya sedikit berlainan Mana? Antara tak mati dengan tok Maksudnya sama di sini, saat mengucapkan tak, kita tidak berubah posisi mulut. Lihat, tak po. Hanya tinggal berubah ao saja. Tak po. Tak dal. Beda kan dengan tak ain. Itu merubah, merubah posisi mulut, ya. To, tak, dal, ya. Maksudnya mati nih. Tak mati dengan to. Tak mati dengan dal. To mati dengan tak. Dal mati dengan tak. Lam mati dengan ro. dal mati dengan zo. Lebih jelas di halaman 24 contohnya. Di sini tertulis kolat T-nya bunyi T-nya menjadi hilang karena T tak mati bertemu dengan to. Kalau diceritakan Indonesia, di to itu sudah ada tasjidnya sudah ada pendobel. Berarti di tulisan taknya ada, di bacaan bunyi taknya hilang menjadi double to. Gimana bacanya? Kolat to ifah. Bukan kolat lagi, T-nya hilang. Yang kedua, as askolat tak mati bertemu dengan dal cara benar cara benar adalah kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya sama disebut idgham mutajanisen. Wah, bingung ya kalau cara pintar. Ya udahlah. Kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup, yang di huruf hidupnya ada tasnya diidghamkan semua. Oke, insya Allah pasti benar. Sama, nun mati ketemu ya, nun mati ketemu lam, pokoknya pasti benar idgham. Hanya kalau cara pintar tahu gitu. Wah, saya mah kata Ibu Nur yang penting bener aja deh bacanya insya Allah nggak masalah ya. Tapi belajar sedikit-sedikit kan perlahan. Gak usah semuanya ingin segera selesai, ingin pinter segera, nggak usah. Tuh, gitu. lain bahasa basopa ya, basopa nggak basopa lagi bunyi toknya hilang, menjadi teknya double. Karena ini dicetakan 24, boleh ditambahkan di atas taknya itu ada tasdid di sini kok enggak, ini kan mengacu ke cetakan Timur Tengah enggak ada. Di cetakan Indonesia pasti ada tasjidnya. La imba sat tak nggak bahasa opal lagi. Abadetum kolkolanya hilang dalnya karena dal mati ketemu ta di taknya ada double tasjid bacanya menjadi tum kol Robbi bunyi lamatinya hilang menjadi double ro kur Robbi. Il zolamu bunyi dalnya hilang jadi il zolamu jadi zoknya double. Jadi huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tetapi tempat keluarnya sama. Bunyinya sedikit ya, beda itu sedikit mirip gitu ya. Bunyinya lain, tapi tempat keluarnya sama. Itulah idgham mutajanisen. Kemudian yang ketiga, kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda tetapi bunyinya hampir sama disebut idgham mutaqarriben. Mana? Ini enggak banyak sih sebenarnya. Fa mati ketemu dal, ba mati ketemu mim, kaf mati ketemu kaf. Bunyinya sama tapi tempat keluarnya lain, ya. ya maksudnya e, letaknya itu fa dal. Bunyinya yang hampir sama di sini. Tapi sebenarnya cara benar lebih enak <laughs> ya. Cara benar lebih enak kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang di atas huruf hidupnya ada tasid, cara benar diapain tadi? Diidgomkan. Kalau cara pintar, cara pintar apa maksudnya? ya tahu gitu loh. Kalau yang ini wanita muslimah yang ini ini dari Arab karena kita tahu cirinya oh ya seperti itu kan fisiknya lain kan. Oh ini orang Cina oh ini orang India, oh ini orang Malaysia, oh ini orang ini itu. Eh, itu itu kita kita bisa memilah-milah. Tapi cuma sekedar ini orang yang pakai busana muslimah siapa? Siapa ini? Laki-laki perempuan, perempuan. Nah, itu doang gitu. Nah, kalau menemukan huruf mati itu bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya diapain? Diidgomkan gitu aja. Itu benar insyaallah tidak akan salah. Jadi kalau di sini ada Mbak Ita dan Mbak Mas Anto, Mas Anto laki-laki perempuan, laki-laki gitu loh. Mbak Ita perempuan, nah gitu. Kita sudah bisa membedakan jenisnya. Tapi dia orang mana? Nah, dia ini idgom apa itu cara pinter begitu. Jadi secara secara sepintas untuk bisa membedakan mana idhar mana idgom sudah betul. Itu aja satu pegang. Kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada ada tasdidnya diidgomkan. Kenapa? Karena memang cara pinternya agak jelimet, agak pusing. Perlu waktu, perlu rajin, perlu nulis. Karena apa? Halaman sebelumnya nanti nun mati atau tanwin itu juga begitu kan? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgom jadi idgom biguna, idgom bilaguna, nun mati atau tanwin. Ini halaman 23 ya, 22, 23, 24 ini huruf mati bertemu dengan huruf hidup ada tiga idgom kan ada idgom mutamasilin mutajanisan mutakoribin belum lagi nanti hukum mimati inaloh, mimati ketemu mim ada idgom mimi ada hukum lamati itu dulu ya supaya tidak pusing insyaallah e, perlahan perlahan saya mah pusing Pak Hari tolong dijelasin lagi nanti insya Allah dijelasin lagi apa yang sudah saya sampaikan ini juga di direkam ya di komputer saya insyaallah ibu dan bapak yang ingin mendapatkan MP3-nya nanti kami filkan, kami bikinkan. Sekali lagi kami ingin berusaha berbuat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kalau kami mampu dengan tangan dan keterbatasan kami. Walaupun saya juga ingin berterima kasih untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu Pak Soleh yang telah mewujudkan rumah yatim, Ibu Endang Amin yang di Pondok Indah, Bu Vivi, Bu Fia, Bu Tuhaja Turia, Bu Haja Ani, Ibu Sasong, oh, banyak sekali ya Bu Yaya Sumadi lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak yang sudah me menunjang suksesnya program Pelangi. Masya Allah, terkadang saya bingung bagaimana caranya memperbanyak kertas, printer dan segalanya. Ada ada hamba-hamba Allah. Terima kasih untuk Ibu Pelangi yang juga sudah memberikan ide dan segalanya. Untuk itu, kita baca surat Fatihah untuk mereka. Semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran, limpahan harta yang berlimpah, yang berkah. Dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Keberkahan dunia, Bidunnya wal akhirah. Amin. Untuk itu sebelum kita eh, ke teori hentak di surat Al-Kausar kami ingin berterima kasih karena manusia tidak termasuk orang yang berterima kasih kalau dia juga tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi berterima kasih bersyukur kepada Allah kita syukur ya, tetapi kita dibantu oleh orang kita juga harus berucap terima kasih. Kita hanya bisa berharap berdoa, menyampaikan doa dan harapan kepada Allah. Semoga mereka mereka yang sudah membantu untuk rumah yatim, untuk pendidikan, pemberantasan buta huruf al dipanjangkan usianya dan diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhalin Rabbi amin Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini mereka diberikan kesehatan dan tetap istiqomah membantu perjuangan menegakkan kalimah Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena menegakkan syariat Islam di akhir zaman ini sebagai, seperti menegakkan benang. Benang yang susah ditegakkan. Rasulullah memberikan gambaran di akhir zaman memegang agama din ini sebagai seperti memegang bara. Dipegang dia panas, dilepaskan dia mati. Masya Allah. Kalau nggak kita, siapa lagi yang akan menjadi penerus Aulia ambia ya? Karena ulama itu warasatul anbiya, para penerus para nabi. Baik, mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah, semuanya diberikan kesehatan. Kita masuki teori hentak ya. Ingat, teori hentak kapan dipakai? Hanya untuk latihan. Tidak untuk tidak latihan gitu ya. Jadi tiba-tiba baca Quran di masjid dihentak-hentak siapa yang ngajarin Pak Ari di mana di RKM nah jangan ya jangan dihentak-hentak kalau baca Quran bahkan dengan lagu yang enak lagu yang enak baru ketemu kalau beatnya sudah ketemu anak kecil biasanya nggak usah teori hentak dulu karena mereka sudah bagus beatnya kita sudah terlalu kelu susah oleh sebab itu mari kita belajar dengan hentak surat Al Kausar surat ke 108 Bismillahirrahmanirrahim in i-nya, alif kasroh i itu ya. Nun itu. Alif nun gitu kan, ya. Alif nun tasdid wa fatah na inna gitu kan di, di uh, alif kasroh eh, ya di situ. I-nya di, di, di ejahnya alif kasroh i nun tasdid ini jadi nun tasdid wa, wa patah na inna innya gunnah setiap nun dan mim bertasdid ditahan kunna. In inna. A. Kenapa jadi panjang matobinya? Karena ketemu alif. Matobinya berubah nama menjadi majaid munfasil. Setiap matobi bertemu alif, majaid munfasil. Lain kali nanti dilihat di halaman 38 nomor 2. Inna alif patah a. a. Ainnya jadi konsonan jadi mati al. Po patah po, diptong jadi pai gitu. Pai. Inna a'tai. Nun patahna panjang mad asli. Inna a'taina kaf fatahka. Inna ka Ingat, kalau ada alif lam, sukunnya dimasukin ke alif lam. Tetapi kalau di atas alif lamnya, di atas alif lamnya tidak ada apa-apa, ada tasjid samsiah jangan dimasukin. Masukinnya sambar ke tasjid. Seperti mana? Seperti yang tadi atas. Bismillahir tuh. Alif lamnya jangan dibaca. Di sini alif lamnya dibaca karena di atas alif lam, di atas lamnya ada sukun. Itulah alif lam kumariyah nanti. Halaman 11 ya. Inna a'tayna kal kal kafatah ka wawunya mati jadi kau lin diptong. Kau. Ya, bisa jadi madlin enggak karena madlin itu syaratnya setelah huruf lin ketemu satu huruf hidup. Di sini ada dua sa patah saro patah ro jadi kau saro kok kau saro ingat teori semua baris di ujung atau semua e, bacaan yang ingin dimatikan barisnya berganti menjadi sukun mau patah tak mau kasroh tain, mau domah tain, mau patah, mau kasroh, mau domah, kecuali patah tain. Kalau patah tain dihentikan dibaca satu, itulah mad iwat Jadi in inna kau saro kausaro. Jadi kausar karena dihentikan. Kausaro bisa saja kalau mau disambung. Inna a'tainakal kausaro pasolli gitu. Inna a'tainakal kausaro pasolli. Enggak enak ya. Makanya di situ ada tanda wakofnya al wakfu aula dan umumnya di dihentikan. Tapi bisa saja diwasal. Inna utainaka al-kausar fasalli rabbik wanhar inna syani'aka huwal abtar bisa saja tapi tetap al-waqfu dihentikan lebih utama Inna a'tainakal kautsar fa patah fa sod patah so lamnya bertasid fa ya fasal Tuh, gitu. ada double. Ingat, kalau menemukan tasjid disamberin. Fasalli li. Di sini kalau pemula akan bacanya gini. Eh, dari pengalaman yang sudah ada. Pemula yang belum bisa. Fasalli li rob. Kenapa jadi panjang? Dia kagok. Di situ tidak boleh dipanjangkan. Makanya dengan teori hentak, setiap tidak ada panjang, jangan dihentikan. Kalau daripada bingung, hentikan aja. Misalkan, pasal li, li rabbika wanhar. Misalnya lebih bagus begitu. Fasalli li rob. Pasal jadi L-nya jadi tiga. no double jadi dua, tambah lam lagi. Fasalli li rabbika wan har. Tuh. Lam kasroh li, ro, patah ro, li ro. Baknya bertasdid ya, li rob, masuk ke bak li rob. Li rob, bak kasroh binya tuh ya, ada tasjidnya double. Li bi ka patah ka, li ka wa. Harusnya kan ada alif atau bi, ingat teorinya Matobi tidak jadi panjang kalau ketemu alif lam komariah, alif lam Samsia, lafad Allah, huruf mati, ini huruf mati dan huruf bertasjid. Dan ini bukan bukan matobi di sini. Anhar itu waktu dan wanhar alifnya jadi tidak ada barisnya karena diwasol. Baca wanhar ini nah inilah perlunya belajar tahsin makhraj. Karena kalau wanhar lain, kalau wanhar artinya ber, maka berkorbanlah. Ini sebentar lagi akan berkorban. Ibu dan bapak yang akan berkorban silahkan hubungi kami ya. E, akan menyalurkan korban bingung kami banyak ya ada yatim ada miskin ada prasejahtera silahkan untuk yang ingin berkorban melalui kami silahkan di 0812 828 7881 kami juga sudah punya dari hamba Allah sapi setiap raya gung ya setiap Idul Adha di pas soleh itu yang lainnya ingin terus serta biar menjadi dua sapi atau bagaimana bisa banyak silahkan kita sama-sama nah ini one wanhar dan berkorbanlah gitu kalau one har hadada dan siang hari coba jauh nggak tuh bedanya hanya beda H, hurufnya sama persis, hurufnya sama persis semuanya. Yang membedakan hanya H besar dan H dada. Kalau wanhar itu dan siang hari, kalau wanhar dan berkorbanlah. Itu. I patah, i kasro i, nunnya bertasdid. Ya, i in ditahan setiap nun dan mim bertasjid ditahan nanti kalau ngejanya bagaimana triknya nanti dengan deriva setiap Sabtu malam Minggu ya ejah yang benar ini hanya i kasro i nunnya jadi double ditahan in in nahnya dilepas karena tidak ada pemanjang In inna sya shin patah sya madobi i inna sya nun ni alif eh, hamjah patah a itu hamzah bukan ain ya. Kaf fatah ka. Inna syani akahu ha domahu Wa patah wa huwa. Ada alif lam masukin hual. Alif patah a, mbaknya mati. kelas sugro ab, hual ab, tak patah tak ro domah ru. Hual taru. Hual taru. Ru-nya ingat setiap baris apapun kecuali patah tain, kecuali pada tamar butoh, berubah menjadi sukun kalau dihentikan. Dalam bacaan, tulisannya tetap. Jadi wal abtar. Kalau teori hentakannya inna a'toyna kal kautsar fasalli li rabbika har Inna syani'aka huwal abtar. Teori hentaknya sudah bagus, hentak jangan ada lagi. Perhalus. Bismillahirrahmanirrahim.

Insya Allah hari Senin ini Pak Soleh sudah mengucurkan dananya lagi 50 juta untuk renovasi eh, renovasi rumah yatim. Tapi itu masih kurang. Ya, ada juga beberapa yang ada saran Pak Hari bikin pesantren Insya Allah ya. Ya itu juga rumah yatim kan wujud pesantren juga kita juga merintis semuanya. Yatimnya boleh belajar, non yatim semua yang ingin belajar. Tunanetranya juga sudah tadi dengan Pak Hadi ya. Kita bagaimana caranya mem, uh, membeli huruf braille Eh, supaya yang lain yang tunanetra yang nggak mampu bisa turut serta. Insya Allah doakan saja mudah-mudahan para donatur juga terketuk hatinya untuk membantu rumah yatim, program pendidikan memberantas buta huruf Al-Quran, prasejahtera dan untuk tunanetra Insya Allah. Untuk itu bisa menghubungi kami di 70 77 84 nya 3 kali. 70 77 8444 yang butuh braille juga sudah ada yang menawarkan kalau ingin beli sendiri satu juta. Mudah-mudahan kami bisa nanti menyiapkan empat atau lima biar tunanetra yang nggak mampu bisa bergabung dengan kami. Insya Allah bisa juga menghubungi 0812 828 0812 828 Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Terima kasih atas segala bantuannya kami tidak bisa berbuat banyak hanya kami kembalikan kepada Allah semoga Allah membalasnya dengan lipatan yang berlipat-lipat ganda karena sudah membantu kami yang semua yang kesulitan untuk belajar terima kasih bila taufiq walidaya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh